Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullah taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-99 dan bait yang ke-100 di mana bait ini itu masih berada dalam pembahasan al-mausul. Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf. Lafat ayyun itu seperti ma. Ya, ma yang bermakna mausulah. Dan lafat ayyun ini itu wa u'ribat ma lam tudaf lafat ayun ini itu mu'rob selama tidak diidofahkan, ya, atau tidak menjadi mudhof. Wasadaru wasliha domirunin hadaf, dan juga ayun itu dapat bermakna seperti ma, selama wasadaru wasliha domirunin hadaf. Ya, selama sodar dari silahnya artinya bagian awal dari silah mausulnya, itu adalah domir yang dihapus. Waba'duhum a a'roba mutlakon. Dan sebagian dari orang Arab, ya, atau sebagian dari ulama nahwu, itu ada yang menganggap lafat ayun ini itu mu'rob secara mutlak. Ya. Jadi mengi'rob ayun ini secara mutlak, tanpa syarat. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau memberikan judul untuk bait ini yaitu ayyunil mausulatu yaitu ayyun yang bermakna mausulah. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan penjelasannya hadza huwal mausulus sadisu minal mausulatil mushtarakati wa huwa lafdhu ayyun. Ini merupakan mausul yang keenam dari isim-isim mausul yang mushtarok. Ya, karena kita berada dalam pembahasan mausul yang mushtarok. Apa itu mausul yang keenam dari mausul mushtarok? Yaitu lafat ayyun. Wahia ka ghairiha min akhawatiha al-mutaqaddimati takunu bilafzin wahidin lil mudzakkari wal Dan lafat ayyun ini itu sebagaimana saudari-saudarinya yang lain yang telah berlalu sebelumnya yaitu saudari-saudarinya dari mausulah yang mustarak apa kesamaannya takunu bi lafdhin wahidin lil mudzakkari wal muannatsi bahwa ayun ini itu memiliki memiliki satu lafat ya memiliki satu lafat yang dapat digunakan untuk muzakkar dan muannats mufradan kana au musannan au majmu'an dan lafat ayun ini itu dengan satu lafat saja itu juga dapat digunakan untuk yang mufrad atau musanna atau jamak. Nahwu contohnya yu'jibuni ayyuhum huwa mukhlisun. Ya, mengagumkanku ya, siapa saja dari mereka yang dia itu tulus. Fa'ayyu fa'ilun marfu'un bid Maka lafat ayyu itu merupakan fa'il. Ya fa'il dari fi'il yu'jibu. Yang marfu'un bid-dhammati. Yang marfu' dengan tanda dhammah Walha'u mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada ayyuhum itu adalah mudhaf ilaihi. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada ayyuhum itu adalah tanda jamak. Wa ayyun takhtalifu fi hukmi hal i'rabiyyi an baqi akhawatiha min minal mausulatil mushtarakati fa innaha kullaha mabniyatun Ya, jadi wa ayyun takhtalifu fi hukmihal i'rabiyyi an baqi akhawatiha. Ya dan lafat ayyun ini itu tadi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mustarok, Sama-sama satu lafat itu dapat digunakan untuk mudzakkar muannats, kemudian mufrad, musanna dan jamak. Namun lafat ayun ini itu memiliki perbedaan dengan saudari-saudarinya dari sisi hukum i'rabnya. Ya, jadi memiliki perbedaan dalam hukum i'rabnya dari ya saudari-saudarinya yang lain yang tersisa dari mausulah al-mushtarak ya. Fa innaha kullaha mabniyatun. Karena seluruh saudari-saudarinya tadi yang tersisa tadi selain ayun yang ada dalam mausulah mustarok itu seluruhnya itu mabeni. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ayun ini itu memiliki hukum di mana dia tidak selalu mabeni. Wa amma ayun dan adapun lafat ayun yang bermakna mausulah falaha arba'u halatin. Maka lafat ayun ini itu memiliki empat keadaan. Al-ula yang pertama antudofa. Ya di mana lafat ayun ini itu diidofahkan atau menjadi mudhof. Wa yudhkara sadaru silatiha. Ya, jadi pertama dia menjadi mudhof, kemudian sodar dari silahnya atau bagian awal dari silahnya itu disebutkan. Nah, kita lihat catatan kaki terkait dua keadaan ini. Ya, tadi catatan kaki pertama mengenai antudofa. Ya. Al-idhafatu khassatun bi ayyin. Dan idova ya, atau dia menjadi mudhof atau isi mausul yang menjadi mudhof itu adalah khusus hanya untuk ayun saja. Fi ba'di halatiha. Ya, namun itu hanya di sebagian dari keadaan-keadaannya. Karena nanti ada kondisi di mana ayun itu tidak menjadi mudhaf. Amma baqiyatul mausulati al-mushtarakati wa ghairil mushtarakati adapun mausul-mausul yang lain yang tersisa baik itu mausul yang mustarok ataupun yang tidak mustarok berarti yang muhtas ya. jadi berarti seluruh mausulah, baik yang mustarok maupun yang selain mustarok artinya yang muhtas yang selain ayun, fala, ya, fala tajuzu idhafatuha. Maka tidak diperbolehkan diidofahkan atau mudahnya, seluruh isi mausul selain ayun itu tidak boleh diidofahkan. Ya, tidak boleh menjadi mudof. Kemudian tadi ada keadaan kedua yaitu wayudhkara sodaru silatiha. Catatan kakinya, aksaruma yakunu sodaru silati domiron. Kebanyakan yang menjadi bagian awal dari silah, ya sodar dari silah, itu berupa domir. Ya, jadi mayoritas sodar silah itu berupa domir. Wa kata soro alaihi aksarun nuhati. Ya dan sungguh kebanyakan dari para ulama nahwu itu mencukupkan atau membatasi hanya pada domir saja. Ya, artinya saudarus silah itu ya domir. Wa alaihi fataku silatu jumlatan ismiyatan. Ya oleh dan oleh karena itu maka ya silah dari ayun ini itu berupa jumlah ismiyah. Kita kembali ke atas. Ya, jadi ini adalah keadaan yang pertama dari ayun ya, dari empat keadaan. Keadaan pertama adalah dia diidofahkan dan sodar silahnya, ya bagian awal dari silahnya itu disebutkan. Nahwu, contohnya, sa'ukafi'u ayyahum huwa mujatahidun. Ya sa'ukafi'u ayyahum huwa mujatahidun. Saya akan memberikan hadiah atau penghargaan kepada siapapun dari mereka yang dia itu rajin. Ya, maka lafat ayya di sini ya sebagai maf'ulun bihi dari fi'il uka fi'u itu e, dimudhof atau diidhofahkan yang menjadi mudhof bagi domir hum. Ya. Kemudian sodar silahnya, bagian awal dari silahnya itu juga disebutkan yaitu domir huwa. Ya, kan silahnya jumlah ismiyah huwa mujtahidun. Nah, di sini bagian awal dari silahnya dalam hal ini mubtada'nya itu disebutkan yaitu huwa. Athaniyatu keadaan yang kedua alla tudhafa wa la yudhkara sadaru silatiha. Ya kemungkinan yang kedua keadaannya adalah dia itu tidak diidofahkan. Artinya tidak menjadi mudhaf. Dan juga tidak disebutkan bagian awal dari silahnya. Ya, jadi tidak diidofahkan dan juga tidak disebutkan sodar silahnya. Nah, maka bagaimana contohnya untuk eh, keadaan yang kedua ini? Nahwu contohnya yu'jibuni minat tujjari ayyun sadiqun fi bai'ihi. Ya yu'jibuni minat tujjari ayyun sadiqun fi bai'ihi. Ya mengagumkanku ya salah seorang atau siapa saja dari para pedagang yang jujur dalam perdagangannya ya, atau jual belinya. Ya, jadi mengagumkanku siapa saja di antara para pedagang yang jujur dalam perdagangannya. Maka di sini kita lihat lafat ayun. Ya, ayun di sini itu menjadi fa'il. Ya, fa'il bagi fi'il yu'jibu itu tidak diidofahkan. Ya. Kemudian silahnya ya silahnya yaitu seharusnya jumlah ismiyah kita lihat takdiruhu ayyun huwa sadiqun ya siapa saja yang dia itu jujur nah di situ sadar silahnya atau membetadak dari jumlah ismiyahnya yaitu huwa itu tidak disebutkan al keadaan yang ketiga alla tudafa wa yudhkara sadaru silatiha yaitu keadaan ketiga di mana tidak diidhofahkan, ya artinya tidak menjadi mudhof, lafat ayun tersebut, wa yudhkaro sodaru silatiha. Akan tetapi disebutkan, ya sodar silahnya, ya bagian awal dari silahnya. Nahwu contohnya, yana luridallahi ayun huwa mustaqimun yanalu ridallahi ayyun huwa mustaqimun. Ya akan meraih ridha Allah, ya siapa saja dia yang lurus. Maka perhatikan lafat ayyun itu tidak diidofahkan, tidak menjadi mudhof. Akan tetapi silah dari mausulnya yaitu huwa mustaqimun jumlah ismiyah itu sodar silahnya yaitu domir huwa itu disebutkan. Kita lanjutkan. Fafi hadihil amthilati ja'atis silatu jumlatan ismiyatan. Maka di dalam ketiga contoh ini, yaitu contoh atau keadaan 1, 2, dan 3 ini, silah itu datang dalam bentuk jumlah ismiyah sadaruha wa huwal mubtada'u dhamirun madhkurun au mahdhufun. Dan sadar dari silahnya, yaitu mubtada, ya mubtada dari jumlah ismiyah, adalah berupa domir. Baik domir tersebut itu disebutkan atau dihapus. Fatu'rabu fi hadhil ahwali thalafi bil harakati. Ya, fatu'rabu fi hadhil ahwali thalathi bil harakati. Dan lafat ayun tersebut tadi ya itu dalam ketiga keadaan tadi keadaan pertama, kedua dan ketiga itu di dengan harokat. Ya, tadi kita lihat ketika jadi maf'ul bih itu mansub dengan fathah Kemudian ketika menjadi fa'il itu marfu dengan dhammah. Bid dhammati raf'an wal fathati nasban wa bil kasrati jarron. Jadi i'rab dengan dhammah ketika dalam keadaan rafa dan di i'rab dengan fathah ketika dalam keadaan nasab dan di i'rab dengan kasrah ketika dalam keadaan jar. Wa dhikru sadari silati wa adamu dzikrihi khassun bikaunis silati jumlatan ismiyatan. Ya, wa dzikru sadaris silati wa adamu dzikrihi khassun bikaunis silati jumlatan ismiyatan. Dan menyebutkan ya, bagian awal dari silah dan juga tidak menyebutkannya, itu hanya khusus ketika keadaan silahnya itu berupa jumlah ismiyah. Ya, kama fil amfilati, sebagaimana dalam contoh. Takulu, engkau mengatakan, Tana luridallahi ayyun hiya mutahajibatun. Tana luridallahi ayyun hiya mutahajibatun. Ya, meraih ridha Allah siapa saja ya, wanita yang berhijab. Ya, maka perhatikan di sini ayun itu digunakan untuk muannas. Karena silah mausulnya itu adalah hia mutahajibatun. Ya, dia wanita itu yang menggunakan hijab. Maka fiilnya itu kita perhatikan tanalu. Ya, tanalu. Berarti ada domir mustatir yang takdirnya hiya. Maka di sini ayun sebagai eh, fa'il dari tanalu itu eh, marfu dengan dhammah. Dan ini adalah contoh di mana ayun ini tidak diidhofahkan dan sodar silahnya yaitu lafat hiya itu disebutkan. Kemudian contoh yang berikutnya, nadhkuru bil khairi ayyan muhsinun. Ya nadhkuru bil khairi ayyan muhsinun. Kami menyebutkan dengan kebaikan ya siapa saja yang berbuat kebaikan. Maka di sini ayyan lafat ayyan itu mansub dengan fathah karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Dan di sini adalah contoh di mana lafat ayyan itu tidak diidofahkan, ya, lafat ayyan ini tidak diidofahkan, dan e, sodar silahnya, yaitu domir yang menjadi mubtada itu tidak disebutkan. Berarti keadaan yang kedua. Contoh yang sebelumnya itu contoh marfu dan contoh keadaan yang pertama. Contoh yang kedua adalah contoh yang mansub dan contoh keadaan yang kedua. Sedangkan contoh yang ketiga Sa'atakallamu ma'a ayyihim huwa munfiqun. Ya sa'atakallamu ma'a ayyihim huwa munfiqun. Ya, maaf ini berarti contoh yang majerur dan seperti keadaan yang pertama. Ya, karena keadaan pertama tadi antudofa wa yuzkaru sadaru silatiha. Sedangkan yang tanalu ridallahi ayyun hiya mutahajibatun itu adalah contoh untuk keadaan yang ketiga yaitu allatu dhafa wa yuzkaru sadaru silatiha. Nah, kemudian yang ketiga tadi saatakallamu ma'a ayyihim huwa munfiqun. Ya, saya akan berbicara kepada siapa saja dari mereka yang dia itu berinfak. Maka lafat ayyi ini majerur ya karena adanya dhorof ma'a. Dan dia mu'rob, yaitu majerur dengan kasroh. Dan ini adalah contoh keadaan yang pertama, yaitu diidofahkan kepada domir hum, kemudian sodar silahnya yaitu domir huwa itu disebutkan. Kemudian kita masuk ke keadaan yang keempat, al-halatur robi'atu, ya keadaan yang keempat. Antudofa wa yuhdhafa sadru as-silati. Ya antudhafa wa yuhdhafa sadru silati. Yaitu keadaan di mana lafat ayyun itu diidhofahkan, ya artinya menjadi mudhaf. Dan sadr silahnya, bagian awal dari silahnya itu dihapus. Wa fi hadhil halati tubna 'ala dhammi fi jami'il ahwali. Dan untuk keadaan ini, yaitu keadaan yang keempat, di mana dia itu menjadi mudhaf, dan sadar silahnya itu dihapus, ya, maka itu mabeni dengan dhammah pada seluruh keadaannya. Artinya baik dalam keadaan rofa, nasab, dan jar, itu selalu mabeni dengan dhammah. Nahwu contohnya, yu'jibuni ayyuhum mukhlisun. Ya, mengagumkanku siapa saja dari mereka yang tulus. Maka perhatikan lafat ayu itu walaupun menduduki kedudukan rofa sebagai fa'il bagi fi'il yu'jibu, tapi di sini itu dimabenikan. Ya, mabeni dengan dhammah. Karena dia diidofakan kepada hum dan sodersilahnya, yaitu mubtada dari silahnya itu dihapus. Kemudian contoh yang kedua, sa'uhanni'u ayyuhum mukhlisun. Ya sa'uhanni'u ayyuhum mukhlisun. Saya akan memberikan selamat kepada siapa saja dari mereka yang tulus. Maka perhatikan, sebetulnya lafat ayu itu menempati kedudukan nasob karena kedudukannya sebagai maf'ul bih untuk fi'il uhanni'u. Akan tetapi karena dia diidofahkan pada domir hum dan sadar silahnya yaitu domir yang ada pada silahnya itu dihapus, maka dia tetap mabni dengan dommah, walaupun menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang kedua, salim ala ayyuhum mukhlisun. Ya, sampaikanlah salam kepada siapa saja dari mereka yang tulus. Maka perhatikan lafat ala ayyuhum mukhlisun. Walaupun lafat ayyu itu menempati kedudukan jar karena huruf jar ala, ya, dia tetap mabni dengan dhammah. Karena dia diidofahkan kepada domirhum. hum, dan juga sodar silahnya yaitu domir dari jumlah ismiyah itu dihapus. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ke 69 yaitu ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا Ya. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا Kemudian, kami pasti akan menarik dari tiap-tiap golongan Ya, siapa saja di antara mereka yang kepada Ar-Rahman, ya Rob yang Maha Pemurah itu durhaka. Kita lihat catatan kaki yang menjelaskan mengenai ayat ini. Ayyuhum, maka ayyuhum yang ada pada ayat ini, ismun mausulun mabniyun ala dhommi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maka perhatikan, Ayyuhum itu adalah isim mausul yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab maf'ul bih. Ya, artinya maf'ul bih bagi apa? Bagi fiil nanzi'anna. Ya, bagi fiil nanzi'anna. Kemudian wal ha'u mudhafun ilaihi dan ha itu adalah mudhaf ilaihi Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada ayyuhum adalah tanda jamak. Wa asyaddu khobarun limubtada'in mahdzufin. Dan asyaddu, ya ada ayyuhum asyaddu, itu adalah khobar untuk mubtada yang dihapus. Takdiruhu huwa. Ya berarti takdirnya adalah ayyuhum huwa asyaddu. Kemudian aitiyan tamyizun. Ya, kemudian lafat aitiyan adalah tamyiz. Ya, maka perhatikan di sini karena lafat ayyuhum itu diidofahkan kepada hum dan sodar silahnya yaitu domir huwa itu dihapus, maka walaupun menempati kedudukan nasob, dia tetap mabni dengan dommah. Kemudian kita lanjutkan Wa hadzal muradu biqaulihi ayyun kama ila akhirih. Dan ini adalah yang dimaksudkan dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu ayyun kama sampai akhir. Wal makna dan maknanya anna ayyan mithlumal mausulati fi anna kullan huma ismun mausulun mushtarakun kama taqaddama. Ya, dan makna dari bait tersebut bahwa lafat ayyan atau ayyun itu sebagaimana ma. Ya, ma yang bermakna mausulah. Dari sisi apa? Ya dari sisi bahwa setiap dari keduanya, yaitu ayyun dan ma, itu adalah isim mausul yang mushtarok. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wahia tu'rabu ma lam tudaf. Dan ayun ini di-i'rab atau mu'rab selama tidak diidofahkan. Maksudnya apa? Ay muddata adami idofatiha. Ya, selama dia itu tidak diidofahkan. Ya, selama dia itu tidak diidofahkan. Halata kauni sodaris silati domiron mahdufan ya dalam keadaan sadar silahnya ya bagian awal dari silahnya itu adalah domir yang dihapus wa yadkhulu fi dzalika al ahwalu tsalatsul mutaqaddimatu dan masuk dalam definisi ini ya definisi malam tudaf dan seterusnya itu adalah al ahwalu thalathul mutaqaddimatu ya tiga keadaan yang disebutkan sebelumnya. Ya, yaitu keadaan di mana dia dimudhafkan, kemudian disebutkan saudara silahnya, atau tidak diidofahkan dan juga tidak disebutkan saudara silahnya, atau tidak diidofahkan dan kemudian disebutkan saudara silahnya. Ya, tiga keadaan tersebut masuk dalam definisi ini. Wa mafhumuhu dan yang dapat dipahami dari ucapan beliau rahimahullahu taala annaha in udhifat wa hudhifa sadarus silati annaha la tu'rabu bal tubna. Ya berarti mafhumnya yang dapat dipahami bahwa lafat ayun ini itu jika diidofahkan ya jika diidofahkan kemudian dihapus sodar silahnya, ya, maka ayun ini itu tidak di ya tidak mu'rob, akan tetapi menjadi mabni. Ya, ini adalah keadaan yang keempat tadi. Thumma dhakaro anna ba'dol arabi a'robaha fi jami'il halati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa sebagian dari orang Arab itu mengi'rab ayyun dalam seluruh keadaan. Artinya di empat keadaan tadi pun itu ada sebagian orang Arab yang mengi'rabnya ya atau memu'rabkan lafat ayyun. Au anna ba'dhun nahwiyina a'rabaha. Atau yang dimaksud mereka itu adalah sebagian dari ulama nahwu. Ya, itu juga mengi'robnya. Ya, maksudnya apa? Ai hakama bi'i'rabiha. Ya, artinya ulama nahwu tersebut itu menetapkan hukumnya sebagai kata yang mu'rab. Siapa saja sebagian dari ulama nahwu tersebut, wahumul kufiyuna wal khalilu wa yunusu. Yaitu ulama nahwu dari madhab kufah, ya, dan juga Al-Khalil dan Yunus. Kemudian uh, eh, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu pada bait yang ke-100 sampai ke-102 yang masih berada dalam pembahasan al-mausul. Yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam Alfiyah beliau wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi ya wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi dan dalam penghapusan tadi ya yaitu penghapusan dari sadr silah atau nanti di sini yang digunakan adalah aid ya karena pada dasarnya saudar silah tadi itu adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Ya, berarti a'id. Maka dalam penghapusan a'id ini, itu yang selain dari ayun, ya berarti isim mausul selain ayun, itu mengikuti ayun. Ya, mengikuti ayun. Ya, nanti berarti memungkinkan dihapus. Ya, memungkinkan dihapus. Namun apa e, syaratnya? In yustatol waslun. Ya, jika silahnya itu panjang. Ya, jika silahnya panjang, maka memungkinkan untuk dihapus eh, aitnya Wa in lam yustatol fal hadfu nazrun. Ya akan tetapi jika silahnya itu tidak panjang, maka penghapusan ait itu jarang terjadi. Ya. Kemudian wa abau an yuhtazal in saluhal baqi liwaslin mukmili. Ya. Dan para ulama nahwu itu enggan ya untuk membuang ait tadi. Ya, ketika apa? In saluhal baqi liwaslin mukmili. Jika setelah aid itu dihapus dari jumlah yang berupa silah tadi, ya, saluhal baqi liwaslin mukmili. Ya, sisanya, ya sisa setelah dihapus tadi itu masih memungkinkan menjadi silah yang sempurna. Ya, nanti kita akan melihat penjelasan lebih lanjut terkait dengan bait ini. Ya, yaitu bait wa fi dzal khadfi ayyan ghairi ay Ya, wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi in yustatal waslun wa in lam yustatal. Fal hadfu nazrun wa abau an yuhtazal in saluhal baqi li waslin mukmili. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk ya tiga bait ini ya walaupun dikurangi ya apa itu judulnya? Hadful aidi. Yaitu penghapusan aid. al awalu aid yang pertama yang dihapus al-aidul marfu'u. Yaitu aid yang marfu'. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan penjelasannya taqaddama anna silatal mausuli la budda an tashtamila ala dhamirin ya'udu ala lismil mausuli wa huwal aidu. Telah berlalu penjelasan bahwa silah mausul itu harus mengandung domir yang kembali kepada isim mausul. Ya, ini sudah ada dalam pembahasan aid. Wa huwal aidu. Dan domir tersebut itu disebut sebagai aid. Kemudian wa huwa imma an yakuna marfu'an au mansuban au majruran. Dan aid tersebut itu dapat berupa isim yang atau dapat menempati kedudukan rofa ya atau mudahnya da da dapat dalam keadaan marfu atau mansub atau majrur. Ya, karena yang namanya aid itu memungkinkan. Ya, domir tersebut memungkinkan menempati kedudukan rofa, nasab, atau jar. Wa yajuzu kama yajuzu hadfuhu. Dan aid tersebut itu boleh disebutkan sebagaimana boleh juga aid tersebut dihapus fayajuzu hadfuhu bisyartin amin. Maka diperbolehkan menghapus ait tersebut dengan syarat yang umum. Ya, berarti ada syarat yang berlaku umum. Wa syurutin khassatin bi kulli naw'in minal anwa'i thalathatil madhkurati. Maka boleh juga dihapus, tadi bisa juga dengan syarat yang umum, dan juga syarat-syarat khusus untuk setiap jenis dari tiga jenis yang disebutkan tadi. Ya, jadi nanti ada syarat yang khusus ya untuk marfu atau mansub atau majerur. Ya, itu syaratnya berbeda. Ya, syurutin khosatin. Nah, kemudian pertama, apa itu syarat yang umum? Fasyartul ammu huwa amnul labsi. Maka syarat yang umum artinya berlaku untuk tiga keadaan tersebut, baik dalam keadaan marfu, mansub, dan majerur, itu adalah amnul labesi, yaitu aman dari kerancuan. Ya, artinya kalau dihapus, itu tidak kemudian e, menjadi rancu. ya Atau kemudian dia itu dapat disalahpahami. Atau di sini ada penjelasan khusus apa itu amnul labasi, yaitu وَذَلِكَ بِأَلَّا يَصْلُحَ وَذَلِكَ بِأَلَّا يَصْلُحَ baqi li'an يَكُونَ صِلَةً kamilatan. Yang dimaksud amnul labasi adalah ketika yang tersisa, ya, jadi silahnya itu dihapus aidnya, berarti kan masih ada yang tersisa dari kalimat tersebut, dari silah tersebut. Ya. Dikatakan amnul labesi jika yang tersisa tersebut itu tidak memungkinkan menjadi silah yang sempurna. Ya, artinya kalau sudah dihapus aidnya tapi kok yang tersisa itu masih dapat menjadi silah yang sempurna, maka itu tidak amnul labesi. Ya, tidak amar tidak aman dari Eh, kerancuan ya, atau kesamaran. Nah, apa tanda bagi silah yang sempurna? Wa alamatus silatil kamilati an yakunal baqi ba'dal hadfi jumlatan au shibaha jumlatin fiha domirun ghayra dhalika domiril mahdhufi salihun li'audihi 'alal mausuli. Apa tanda bagi silah yang sempurna? Wa alamatus silatil kamilati, ya tanda silah yang sempurna. An yakunal baqi ba'dal hadfi jumlatan au shibaha jumlatin. Ya. Bahwa setelah dihapusnya ait tersebut, itu yang tersisa itu masih berupa jumlah atau berupa shibahul jumlah fiha domirun ghairu likat domiril mahdzufi. Dan dalam jumlah atau sibahul jumlah tersebut itu terkandung domir selain domir aid yang dihapus tadi. Salihun li'audihi 'alal mausuli. Di mana domir tersebut, ya domir tersebut berarti domir yang tersisa, ya setelah dihapus aidnya itu masih ada domir yang tersisa. Dan domir tersebut itu memungkinkan untuk kembali kepada mausul. Maka kalau keadaannya seperti itu masih dikatakan sebagai silah yang sempurna. Ya. Famithalul aidil marfu'i, maka contoh dari aid yang marfu' ya. Ja'alladhi huwa abuhu musafirun. Ya, ja'alladhi huwa abuhu musafirun telah datang seseorang yang dia itu, ayahnya itu, sedang bepergian. Ya, maka perhatikan di sini ada uh, silahnya itu adalah jumlah huwa abuhu musafirun. Ya, huwa abuhu musafirun. Fala yajuzu hadful aidil marfu'i huwa. Maka dalam contoh ini itu tidak boleh kita menghapus aid yang marfu yaitu huwa. Ya, marfu karena menempati kedudukan rofaknya mubtada. Mengapa tidak boleh? Li'annal baqiya ba'dal hadfi salihun li'an yakuna silatan kamilatan. Karena yang tersisa, ya kalau misalnya huwanya dihapus, berarti yang tersisa adalah abuhu musafirun. Ya ja'alladhi abuhu musafirun. Maka yang tersisa yaitu e, setelah penghapusan yaitu abuhu musafirun itu salihun li an yakuna silatan kamilatan. Itu masih memungkinkan untuk menjadi silah yang sempurna. Yang mustamilatan ala aidin wa huwal ha'u. Yang silah tersebut silat yang sempurna tersebut itu masih mengandung aid. Ya. Mana aidnya? Yaitu domir ha'u. hu, Ya, masih ada hu di situ. Ya, abu hu, Maka al-ha di situ itu masih dapat kembali kepada mausulnya, yaitu -ladhi. Ya. Maka keadaan seperti ini itu tidak diperbolehkan untuk dihapus. Wa mithalul a'idil mansubi dan contoh untuk a'id yang mansub Alladhi akramtuhu fi darihi. Ya Alladhi akramtuhu fi darihi. Telah datang seseorang yang ya aku telah muliakan di rumah beliau. Ya. Telah datang ya seseorang yang Ya, aku telah memuliakan beliau di rumahnya. Maka fala yajuzu hadful ha'i fi akramtuhu lima taqaddama. Maka tidak diperbolehkan untuk menghapus domir ha yang ada pada tuhu. Karena sebab yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya dihapus, menjadi ja'alladzi akramtu fi darihi ya maka kenapa tidak boleh dihapus karena tadi silah yang tersisa setelah dihapusnya hak dari akramtuhu itu masih ada aid di situ yang masih ada domir yaitu fi darihi ya maka hak yang dikandung oleh darihi itu masih dapat kembali kepada mausul maka oleh sebab itu tidak boleh kita menghapus domir hak yang ada pada akrom tuhu. Kemudian wa mithalul aidil majruri dan contoh untuk aid yang majrur marartu billadzi mararta bihi fi maktabihi. Ya, saya berpapasan dengan orang yang engkau berpapasan dengannya di kantor beliau. Maka di sini fala yajuzu hadful aidi bihi lima dzakarna min kaunil baqi salihan li an yakuna silatan. Maka di sini kita juga tidak boleh menghapus aid yang ada pada bihi. Ya, jar majrurnya itu tidak boleh dihapus. Karena kalau dihapus menjadi marortu billadhi marortafi maktabihi. Ya, tanpa bihi. Berarti marortu billadhi marorta fi maktabihi. Maka yang tersisa dari silahnya yaitu marorta fi maktabihi itu masih memungkinkan menjadi silah. Ya, yang tersisa. Ya tadi lima dzakarna min kaunil baqi solihan li an yakuna silatan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa yang tersisa itu masih memungkinkan menjadi silah. Karena apa? Ada maktabihi yang masih ada hak yang ada pada maktabihi yang dapat kembali kepada alladhi. Ya, itu tadi adalah syarat yang umum. Kemudian amma syurutul khassatu ya adapun syarat yang syarat-syarat yang khusus ya tadi syarat yang umum yang berlaku untuk marfu mansub dan majrur. Nah, ini adalah syarat yang khusus. Fal'aidul marfu'u yajuzu hadfuhu bisyartaini. Maka aid yang marfu itu boleh dihapus dengan dua syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yakuna mubtada'an. Bahwa aid yang dihapus tersebut itu harus berupa mubtada'. Athani syarat yang kedua an yakuna khabaruhu mufrodan Kemudian syarat yang kedua bahwa dari ait yang dihapus tersebut ya itu e, berupa jumlah ismiyah ya ait yang tadi berupa mubtada dan khobarnya itu harus mufrad artinya khobar tersebut tidak boleh berupa jumlah atau syibahul jumlah ya kita lihat contohnya nahwu contohnya tas'adul mamlakatu bitatbiqi syar'illahi alladhi huwa kafilun bi islahil fardi wal mujtama'i ya tas'adul mamlakatu bitatbiqi syar'illahi alladhi huwa kafilun bi islahil fardi wal mujtama'i ya beruntung kerajaan ya maksudnya adalah kerajaan Saudi ya karena atau dengan menerapkan syariat Allah yang dia itu dapat menjamin ya perbaikan individu dan masyarakat. Ya. Maka perhatikan di sini uh, silah mausulnya adalah jumlah huwa kafilun bi islahil fardi wal mujtama'i atau huwa kafilun. Maka sudah memenuhi syarat bahwa aidnya adalah domir huwa. Itu menjadi mubtada. Kemudian syarat yang kedua terpenuhi yaitu kafilun. Ya khobarnya itu mufrad. Bukan berupa jar majrur atau eh, bukan berupa syibhul jumlah atau jumlah. Maka di sini fayajuzu hadful aidi huwa. Maka di sini diperbolehkan untuk menghapus aid yaitu huwa menjadi tas'adul mamlakatu tatbiqi syar'illahi alladhi kafilun bi islahil fardi wal mujtama'i. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf ayat ke-84 Ya, jadi dalam surat Zuhruf ayat ke-84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa huwallazi fis samaa'i ilah. Ya, dan dialah ya zat yang disembah di langit atau ya yang disembah di langit. Fataqulu jalla wa ala ya maka Berkata Allah Jalla wa'ala, ilahun. Ya, ilahun. Nah, ilahun khobarun limubtada'in mahdhufin. Maka lafat ilahun dalam ayat yang mulia ini adalah khobar untuk mubtada yang dihapus. Ai huwa ilahun. Ya berarti takdirnya adalah wa alladhi fis samai huwa ilahun. Dan apa makna dari ilahun? Ai makluhun. Ya, ilahun di sini maknanya adalah makluhun. Apa makna dari makluhun? Bimakna ma'budun hubban wa ta'ziman. Ya. Yang dimaksud dengan makluh itu adalah yang disembah ya, karena rasa cinta dan pengagungan. Ya. Fasahha hadful aidi fil mithali wal ayati. Maka boleh yang memungkinkan untuk menghapus ait pada contoh dan juga pada ayat yang mulia ini. Li'annahu mubtada'un. Ya karena aitnya yang marfu itu berupa mubtada. Ya bukan berupa fa'il misalnya. Atau khobar. Wa khobaruhu mufradun. Dan khobar dari mubtada itu adalah mufrad. Bukan jumlah atau syibahul jumlah. Ya, kemudian kita lanjutkan fa in kana al-aidu ghairu mubtada'in lam yajuz hadfuhu. Ya, fa in kana al-aidu ghairu mubtada'in lam yajuz hadfuhu. Jika aidnya yang marfu tadi itu bukan berupa mubtada, maka tidak boleh menghapus aid tersebut. Nahwu contohnya hadarul ladhani tabarra'a bil mali. Ya. Hadarul ladhani tabarra'a bil mali. Telah hadir dua orang yang, yang menyumbangkan hartanya. Ya, maka di sini apakah ada domir yang marfu dalam silah mausul bagi al-ladhani? Ada. Yaitu pada tabarra'a Ya tabarro'a di situ ada alif itsnain. Namun apakah menjadi mubtada? Tidak. Ya dia adalah fa'il. Fala tuhdzaful alifu. Maka tidak boleh bagi kita menghapus uh, tidak boleh dihapus alif itsnain tersebut. Li'annaha fa'ilun. Karena alif tersebut adalah fa'il. Berarti syarat pertama tadi itu tidak terpenuhi. Kemudian wa in kana al-aidu mubtada'an lakinna khabarahu jumlatun lam yuhdzaf aidan. Akan tetapi jika aidnya mubtada, ya, itu syarat pertama, ya, dan jika aidnya mubtada akan tetapi khabarnya itu berupa jumlah. Maka tidak boleh dihapus domirnya atau tidak boleh dihapus aidnya juga. Lima takoddama, Ya karena sebab yang sudah berlalu penjelasannya. Apa itu? Min solahiyyatil baqi li an yakuna silatan kamilatan. Karena nanti kalau silahnya berupa jumlah, itu kalau misalnya dihapus aidnya, ya, yang berupa mubtada, itu yang tersisa itu masih memungkinkan ya masih masih memungkinkan yang tersisa tersebut menjadi silah yang sempurna. Contohnya apa? Nahwu ja'alladhi huwa akhuhu najihun. Ya. Telah datang seseorang yang dia itu saudara laki-lakinya itu sukses. Maka kita lihat silah mausulnya itu adalah huwa akhuhu najihun. Ya, berarti jumlah ismiyah. Akan tetapi jumlah ismiyah tersebut itu mubtada'nya huwa, ya, memenuhi syarat pertama. Akan tetapi khobarnya apa? Khobarnya akhuhu najihun. Ya, khobarnya berupa jumlah juga, ya, jumlah ismiyah. Maka kalau dihapus masih ada domir akhuhu najihun. Ya. Id lau hudifa latabadara ila dhihni sami'i uh, ya berarti fa'il ya id law khudifa latabadara ila dhihni sami'i adamul hadfi ya karena jika dihapus misalnya huwa itu dihapus maka akan terlita, terlintas di pikiran pendengar itu bahwa sebetulnya tidak ada penghapusan. Ya, seolah tidak ada penghapusan, misalnya ja'alladhi akhuhu najihun. Ya, sama sekali tidak terlihat adanya penghapusan. Yang terlintas itu adalah terlintas dalam pikiran pendengar itu bahwa tidak ada penghapusan. Mengapa liwujudi dhamirin akhara yasluhu an yakuna aidan? karena terdapatnya domir lain yang memungkinkan untuk menjadi aid. Ya, maka masih ada akhuhu. Ha yang ada pada akhuhu itu masih memungkinkan untuk menjadi aid. Kemudian kita lanjutkan wala yaksuru hadful aidi illa idha tolatis silatu. Ya dan tidak banyak ya sebetulnya terjadi penghapusan aid tersebut yang tidak banyak terjadi. Illa idza talatis silatu. Ya melainkan ya penghapusan itu mungkin terjadi jika silah mausul tersebut itu panjang. Atau apa maksud dari silah mausul yang panjang? Ai lam takun maqsuratan 'alal 'aidi wa khabaruhu al-mufradu. Ya. Jadi yang dimaksud uh, silah panjang itu adalah lam takun maksuratan alal aidi wa khobaruhu al mufradu. Yaitu sila tersebut tidak terbatas hanya kepada aid, aid berupa mubtada, kemudian khobarnya mufrad. Ya, tidak terbatas hanya itu saja. Wa innama yakunu laha mukammilatun minal ma'mulati. Ya. Dan sesungguhnya dalam silah tersebut it, dalam sila tersebut itu masih ada mukamilat yang lain, ya penyempurna kalimat yang lain dari makmul-makmul. Ya, contohnya apa? Kal maf'uli bihi, ya seperti ada maf'ul bihi, wal mudhofi ilaihi dan ada mudhof ilaihinya, wal jarri wal majruri dan jar, dan jar majrur au ghairi dzalika atau selain itu. Maka jika silah mengandung makmul-makmul tersebut itu menjadi panjang. Nahwu contohnya ja'alladzi huwa fa'ilun khairon. Ya ja'alladzi huwa fa'ilun khairon. Telah datang seseorang yang dia adalah ya, seseorang yang mengerjakan kebaikan. Maka ada khairon di situ. Nah, khairon di situ apa? Ya. Seharusnya di situ huwa Eh, silahnya adalah huwa fa'ilun. Ya. Huwa mubtada, fa'ilun khobar, dan khobarnya itu mufrad. Akan tetapi ada tambahan yaitu khairon. Khairon adalah maf'ul bih untuk isim fa'il, fa'ilun. Maka ini menjadi silah yang panjang. Fayahsunu hadful a'idi lituli silati bil maf'uli bihi. Ya fayahsunu hadful aidi litulis silati bil maf'uli bihi. Maka dalam kondisi seperti ini ya baik untuk menghapus aidnya. Mengapa? Karena silahnya itu panjang dengan adanya maf'ul bihi. Waqad mad waqad madha mithalul jarri wal majruri. Dan juga telah berlalu ya, contoh yang ada jar majrurnya. Yaitu tadi contoh yang awal yaitu ya huwa kafilun bi islahil fardi wal mujtama'i. Ya, ada kafilun bi islahil fardi wal mujtama'i. Maka di situ karena silahnya panjang ya, maka itu baik juga dihapus di situ. Kemudian wa mithalul mudhafi ilaihi dan contoh jika ada tambahan mudhaf ilaihi itu adalah nazalal matarul ladhi huwa masdaru miyahil abari. Ya, nazalal matarul ladhi huwa masdaru miyahil abari. Telah turun hujan yang dia adalah sumber air-air yang ada di sumur-sumur. Ya, aba al-abaru itu adalah jamak untuk al-bi'ru. Maka perhatikan yang menjadi silah mausulnya sebetulnya adalah huwa masdarun. Ya, huwa masdarun. Akan tetapi ternyata masdaru itu diidofahkan ya menjadi mudhof untuk miyahi. Ya, dan miyahi itu mudhof ilaih dan juga berupa mudhof untuk al-abari. Menjadi panjang. Fayah sunu hadful aidi lima sabako. Maka baik untuk menghapus aidnya karena sebab yang telah berlalu. Ya, karena yang menjadi panjang itu. Kemudian watustathna ayun ayyun ministiroti tulis silati. Ya, akan tetapi syarat-syarat tadi, syarat atau syarat panjangnya sila itu dikecualikan dari ayun. Ya, artinya ayun dikecualikan dari disyaratkannya panjangnya silah untuk menghapus ait. Mengapa? Li'annaha mulazimatun lil idhafati lafdhon au taqdiron. Karena yang namanya lafat ayyun itu terus-menerus dalam keadaan idhofah atau terus-menerus menjadi mudhof. Ya, baik secara lafat, artinya yang secara lafat itu dia menjadi mudhof. Au taqdiron, ya. Atau ayyun itu kalau Eh, secara lafat itu tidak menjadi mudhof, tapi secara takdirnya itu sebetulnya ada mudhof ilaih yang dihapus. Ya. Fa'aghna dzalika itu lissilati. Maka karena itu sudah berupa idhofah, maka lafat ayun itu tidak memerlukan adanya pensyaratan panjangnya silah untuk syarat sebagai menghapus aid. Ya kemudian wahada makna qawlihi wa fi dzal hadfi ila akhirih. Dan ini adalah makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa fi dzal hadfi sampai akhir. Maksudnya apa? Ai ghairu ayyin minal mausulati yaqtafi ayyan. Ya. Artinya isim-isim mausul yang selain ayyun itu mengikuti ayyun atau apa maksud dari yakatafi atau mengikuti? Ai yatba'uha fi hadfi sodaris silati. Yaitu mengikutinya dalam menghapus sodar silahnya. Ya, menghapus bagian awal dari silahnya. In yustatol waslun. Akan tetapi jika silahnya itu panjang. Ai idha kanatis silatu tawilatan. Ya, ai idha kanatis silatu tawilatan yaitu ketika silahnya itu panjang. Wasadaru silati huwal aidul marfu'u. Dan sadar silahnya itu adalah uh, aid atau domir aid yang marfu. Ya, kemudian fa'illam tatul at eh, fa'illam tatulis silatu fal hadfu nazrun. Ya, fa'illam tatulis silatu fal hadfu nazrun. Maka jika silah itu tidak panjang, maka penghapusan aid itu nazrun. Apa itu nazrun? Ai kolilun. Ya, artinya sedikit atau jarang terjadi. Wa abau an yuhtazal. Ya, dan apa maksud dari abau an yuhtazal? Ai aban nahwiyuna an yuhtazala. Ya, para ulama nahwu itu enggan ya enggan untuk yuhtazal ya atau apa itu yuhtazal yaitu ai yuhtasaru bisababil hadfi yaitu meringkas ya meringkas meringkas silahnya karena adanya penghapusan aid ya in kanal baqi ba'dal ba'da hadfil aidi salihan liwaslin mukmili Eh, kapan itu, kapan para ulama itu enggan meringkas dengan menghapus aid tersebut, ingka nalbaqi ba'da hadfil aidi solihan liwaslin mukmili. Yaitu ketika yang tersisa dari silah, setelah dihapusnya aid tersebut, itu memungkinkan untuk menjadi silah yang sempurna. Nah, apa itu silah yang sempurna? silatin kamilatin mustamilatin ala aidin. Yaitu silah yang sempurna yang mengandung aid. Kemudian waqad alimta anna hadhihi syart. Maaf, waqad alimta anna hadha syarta. Ya dan sungguh kau telah mengetahui bahwa syarat ini apa itu? wa huwa an yakunal baqi la yasluhu an yakuna silatan. Ya bahwa syarat bahwa yang tersisa dari silah setelah penghapusan itu memungkinkan untuk menjadi silah la yahtassu bil marfu'i. Ya tidak dikhususkan untuk marfu saja. Yaitu syarat yang umum. Ya. Wa kalamun nadhi wa kalamun nadhimi yuhamu ikhtisasuhu. Ya wa kalamun nadhimi yuhamu Ya. Dan ucapan dari Nazim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu dapat diduga kalau hanya berdasarkan ucapan dari Ibnu Malik itu dapat disangka bahwa itu adalah pengkhususan untuk yang marfu. Ya. Mengapa dapat disangka atau dianggap seperti itu? Li'annad dhamiru fi qawlihi wa abau an yuhtazal. Karena domir yang ada pada ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yaitu wa abau an yuhtazal. Ya, berarti naibul fa'il yang ada pada yuhtazala, ya an yuhtazala, itu adalah aidun ala qawlihi wa sadarul wasliha domirunin hadaf ya e, kembalinya kepada wasadaru wasliha domirunin hadaf yaitu bagian silahnya yang berupa domir yang dihapus artinya seolah-olah itu hanya khusus untuk mubtada yang dihapus saja ya wahada khassun bil marfu'i padahal wasadar wasliha domirunin hadaf itu khusus untuk marfu yaitu mubtada. Ya akan tetapi ini adalah uh, syarat yang umum. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.